Hah? Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu dari Abu Bakar siddiq radhiyallahu an pada saat pada saat beliau menjelaskan tentang hadis hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Abu Bakar siddiq radhiyallahu an, "Faqadimna al-Madinata lailan." Maka kami pun tiba di malam hari. Fatanaza'u ayyuhum yanzilu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penduduk Madinah pun berselisih. Siapakah yang akan menjamu untuk tinggal di rumahnya dan ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anzilu ala Bani Najjar, akhwali Abdul Muttalib akramuhum bidzalik." Aku akan turun di tempatnya Banu Najjar. Sebab Banu Najjar masih ada hubungan kekerabatan dengan Abdul Muttalib dan mereka adalah yang paling mulia dalam hal tersebut. Fasaida ar-rijal wan al-buyut wa tafarraqa al wal Maka kaum lelaki dan wanita mereka pun berada di atas rumah-rumah mereka. Demikian pula anak-anak dan para pelayan atau para budak di jalan-jalan mereka berteriak, Ya Muhammad, Ya Rasulullah. Ya Muhammad, Ya Rasulullah. Mereka berteriak sambil mengucapkan, Wahai Muhammad, Wahai Rasulullah. Wahai Muhammad, Wahai Rasulullah. Menunjukkan kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Baik, khair insyaAllah. Sampai di sini dulu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت